Tim Cimat punya cerita dengan judul Penampakan Pocong Saat Kemah. Kejadian ini aku alami saat berkemah. Pada waktu itu sekitar jam sembilan, saya beserta Hari Dodi dan Rengga akhirnya selesai juga membangun tenda membuat istirahat nanti malam. Setelah pukul 11 siang aku bersama Rengga berjalan untuk melihat sekeliling tenda dengan pemandangan yang luar biasa kealamannya dan menikmati sejuknya udara pegunungan yang masih segar untuk dirasakan di daerah Rejeng, Kecamatan Gerabakan Tuban. Dalam pandanganku sambil hati merasa tenang dari nyanyi suara burung yang berkicau. Di alam bebas kakiku tiba-tiba merasa menginjak tumbukan batu yang lumayan bikin aku heran. Loh, tumbukan batu ini kayak untuk kuburan ya ga? Iya Tuhan, mirip banget. Jangan-jangan ini benar kuburan kan? Udahlah, sekarang kita balik saja ke tenda yuk. Kasihan Dodi sama Hari takut nyari-nyari. Ajakku langsung mengajak Rengga untuk balik ke tenda lagi. Memang Dodi sama Hari tidak ikut bersamaku keliling-keliling, lihat pemandangan. Dia berdua memilih tinggal di tenda untuk istirahat. Aku sama Rengga pulang menuju tenda. Setiba di tenda terlihat cuman Dodi seorang diri yang lagi menyiapkan tempat memasak dari ranting kayu yang cukup besar dengan disilang tiga kayu ranting itu. Memang saya dari kota Bujonegoro bersama Dodi, Hari dan Rengga untuk melepaskan lelah pembelajaran selama berminggu-minggu. Kemudian kami berwisata ke daerah Ngerejeng Gerapakan dan memang kami mendirikan tenda untuk tentunya berkemah di situ. Jadi lagi gayo apa kowe iki? Dodi melirik ke arah Rengga sambil meneruskan lagi pekerjaannya. Buat tempat masalah, lah, masak. Beberapa menit hari pun datang dengan membawa ranting-ranting kayu untuk dibakar dan sebagian kayu yang dibawa hari ada yang lumayan besar. Pukul 4.30 sore kami memulai memasak seadanya dan sebisa kami. Setelah selesai kami masak dan makan sore, tiba-tiba cuaca saat itu menjadi gerimis dan angin bertiup sangat kencang. Akhirnya kami berempat masuk ke dalam tenda untuk berteduh. Kebetulan juga hari mulai gelap, jadi kami memutuskan untuk malam pertama istirahat dulu. Nanti malam selanjutnya barulah menikmati indahnya malam di pegunungan. Entah kenapa dan ada apa secara tiba-tiba rasa kantuk menyelimuti kami. Rasa ngantuk itu sulit kami kalahkan. Dodi dan Hari sudah terlidur lelap. Kini tinggal aku sama Rengga yang belum tidur. Hujan di luar tenda semakin lama semakin deras hingga petir bergelegar di angkasa bebas. Namun rasa ngantuk terasa impas oleh suara petir yang berkemah-kemah. Malam semakin larut, hujan pun tak kunjung reda. Tapi lumayan hujan menjadi krimis kembali. Termenung termelongo, sesaat mencium aroma yang tidak sedap di hidung. Ya, sehingga menuntut yo. Ya, aku karena mencium sesuatu yang kurang berkenan dalam hidung. Eh, apa sih ngentut? Apa mungkin ngentut dari tawa dodi yo, ya, sing turu kuwi. Maklum wis yo, ya, ini ngentut. Namun munggo ini koyong ini kita kondi. Hingga cuma menetap heran dan sedikit bengong dengan pertanyaanku. Ya, ditakoni kok malah bengong iki piye to? Aku iya, ki mantu, ini kaya batang doang. Iki dadi amprintut. Kaya ambune kok jabane tendok. Mendengar itu lantas aku mengambil senter untuk melihat sekeliling luar tenda. Tirai pintu tenda untuk keluar aku buka. Hembusan angin malam yang dingin menusuk pori-pori. Ku amati sekeliling tenda tidak ada bangkai sama sekali. sinar senter mengarah ke selatan cahaya sinar. Dari senter itu menemukan sesuatu sosok yang terbungkus kain putih dengan berdiri tegak menghadapku. Raut wajahnya sudah tidak karu-karuan alias membusuk dan tatapan mata melotot ke arahku sehingga aku terkucur kaku tak bisa berkutik dalam sesaat situasi itu. Tak lama aku lari terbirit-birit ke arah tenda Sampai beberapa kali jatuh terpontang-panting Dengan rasa takut itu sampai-sampai senter dalam peganganku Terlempar entah kemana Banyak pikir aku langsung menerobos tirai tenda masuk dan tergesa-gesa aku langsung ambil sarung dengan mengkurungkannya ke seluruh badanku berposisi gemetaran ketakutan. Rengga pun terkejut dengan tingkah laku yang hampir saja terluluh dengan kakiku menerobos tenda itu. An, apa? Apaan? Aku tak bisa menjawab, hanya bisa berdoa dalam batinku. Hari dan Dodi pun terbangun dalam tidur pulasnya karena mendengar teriakanku yang minta tolong tadi. Ada apa enggak dengan Andi? Ada apa? Mbah Andi Handi, kaya keweden. Tadi kutak setan mlebu Do langsung bablas saya nabrak aku kenal. Jawabnya Ringga dengan nada menggurutu karena kesal dengan tingkahku. Tiga sahabatku mulai diam dengan adanya suara tertawa di luar tenda. Mereka bertiga saling tatap mata dan saling bengong karena suara tawa itu terus-menerus terdengar di telinga. Angin bertambah kencang sampai tenda pun akan terbawa terbang. Ketiga sahabatku mulai merasakan apa yang aku lihat barusan tadi. Mereka pun ikut-ikutan sembunyi di dalam sarungnya masing-masing dengan saling mendekat ketakutan. Suara tawa yang sedikan terus-menerus mengantui perasaan kami berempat. Sampai akhirnya dengan tiba-tiba tenda kami terbang entah kemana. Kami berempat langsung bangun mendadak karena begitu mudahnya tenda kami terbawa angin. Namun dari pandangan kami, di depan telah tampak sosok pocong di depan kami berempat. Wajah busuk dengan mata melotot yang mengandung arti pocong itu lagi marah. Bisa terjadi kemarahan sosok pocong itu terganggu sewaktu siang aku tidak sengaja menginjak kuburan batu dengan pergi tanpa pamit. Dengan hitungan detik dari penampakan sosok pocong, kami berempat tidak sadarkan diri. Sampai pagi tiba wajahku terbangun kembali akibat silonya cahaya mentari di pagi hari yang menghangatkan seluruh tubuhku ini. Kami bangun tersadar akan apa yang terjadi semalaman. Tak banyak pikir kami meninggalkan tempat itu dengan barang alat tenda. Kami tinggalkan begitu saja. Tiba di kampung yang pertama kami lewati dari perjalanan meninggalkan gunung itu, kami berhenti di sebuah warung kecil untuk mengisi perut kami dan menceritakan apa yang telah kami alami selagi bertenda di Gunung Rejeng itu. Kebetulan yang punya warung asli penduduk itu dan tahu persis cerita-cerita itu. Bapak-bapak yang punya warung dengan umurnya setengah bayar itu tertawa-tawa membuat kami kehilangan lagi. Dede, kejadian sing buat alami di pengikwi sering terulang Ah, Akeh sing ini seneng kemah ini kini cerita yang saka ngono Ah, wih pocong wih yo wis panggone ning kono piye neh ya kudune awakmu ki nek mlebu ki yo ya pam yo ya, kuwi uluk salam ku mule yo ya pamit aja guntang-guntung ae ngono lho Dik Mendengar itu aku terpaku dan kami pun pulang dengan membawa pengalaman yang sungguh penuh tantangan ketakutan. Itulah cerita tentang saat kemah di pegunungan Rejeng Grabakan Tuban, penampakan pocong bersama Team GMA.